Bahasa lain Allah Subhanahu wa taala memiliki dua jenis iradah ada yang kita sebut dengan nama qadarullah al-kauniyah, qadar Allah Subhanahu wa taala yang terjadi atas alam semesta. Yani apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, apa yang Allah Subhanahu wa taala jalankan, apa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk terjadi di alam semesta. karena tidaklah terjadi satu hal pun di alam semesta kecuali pasti dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menghendakinya untuk terjadi Kemudian qadarullah asy-syar'iyyah yaitu apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala atur inginkan pada hamba untuk terjadi. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar para hambanya beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan para hambanya agar bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita dan lain-lain. Maka dapat kita pahami bahwa beberapa hal Allah Subhanahu wa taala dapat jadikan di alam semestanya sebagai bentuk qadarullah al-kauniyah kalaupun Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai hal tersebut, tidak meridhai hal itu. Contohnya kekufuran manusia yang kafir. Apakah Allah mencintai kekufuran? Tapi hal tersebut mesti terjadi di alam semesta, kalaupun Allah tidak meridainya, Allah mesti menjadikan hal tersebut dengan segala hikmahnya. Baik kita pahami dengan asal kita yang lemah, ataupun tidak kita pahami. Dan di antara Allah al-kauniyah atas alam semestanya adalah yang perlu kita ketahui. Di mana dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala para pemimpin dan penguasa sesuai dengan para kaum yang dipimpinnya. Kualitas pemimpin dan para penguasa haruslah sesuai, harus sesuai dengan kualitas kaum yang dipimpin. Maknanya adalah ketika buruk mental sebuah kaum, busuk mental sebuah kaum, maka yang akan muncul dan berkuasa atas mereka berangkat dari keadilan Allah Subhanahu wa taala hanyalah penguasa-penguasa yang buruk. Serakah sebuah kaum. Maka yang muncul, yang ada pada mereka hanyalah penguasa-penguasa yang serakah. Zolim sebuah kaum. Maka yang akan muncul di antara mereka hanyalah penguasa-penguasa yang zalim. Demikian keadilan Allah Subhanahu wa taala di atas alam semestanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nu'adli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami berikan kuasa atas orang-orang yang zalim, atas orang-orang yang zalim yang lain, yakni atas kaum yang zalim. Kami berikan kuasa kepada sebagian zalim atas sebuah kaum yang melakukan kezaliman, berangkat dari kezaliman yang mereka lakukan. Maka dari situ dapat kita pahami mengapa seadil-adilnya pemimpin muncul di masa-masa awal setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Bakar dan Umar. Jangan kita lihat siapa dan bagaimana pemimpinnya. Lihat rakyat macam mana mereka datang. Rakyatnya adalah manusia-manusia terbaik, generasi terbaik, didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantaslah muncul pemimpin-pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu suatu hari dikritisi oleh seorang khawarij. Oleh salah seorang yang datang sesalah yang tidak mengalami didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Imam, ما للفتن استأثرت في زمانك ولم تكن في زمان عمر wahai imam kenapa fitnah-fitnah pemberontakan-pemberontakan banyak terjadi di zamanmu dulu waktu zaman Umar zaman Abu Bakar tidak terjadi hal seperti ini. Ya. Maka Ali pun menjawab dengan kejeniusannya. Dikarenakan dia adalah akhbarum ala kitabillah. Manusia yang paling tepat hukumnya sesuai dengan kitab Allah. Sebagaimana Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun menanggapi perkataan demikian dia berkata. anna Umar كان واليا على مثلي وأنا والي على مثلك Dikarenakan ketika Umar memimpin, rakyatnya adalah manusia sepertiku. Manusia dengan kualitas diri sepertiku. Ketika Umar memimpin, rakyatnya adalah para sahabat. Hmm. Tapi ketika aku yang memimpin, rakyatnya adalah manusia-manusia seperti ini. <laughs> Begitupun Abdul Malik bin Marwan, rahimahumullah. Eh, ketika dikritisi oleh kaumnya. Sebagaimana rakyat yang bisanya hanya mengkritisi dan mengeluhkan pemimpin, mereka tak tahu bagaimana sulitnya mengemban hal tersebut. Akhirnya dia kumpulkan kaumnya dan dia berkata kepada kaumnya, Aturiduna an nakuna lakum misla Abi Bakar wa Umar. Apakah kalian mau kami bersikap bagi kalian adil, bertakwa sebagaimana Abu Bakar dan Umar dahulu? Rakyatnya tentunya berkata, ya kami ingin tahu adil, kau bertakwa, kami ingin, kami ingin, kami ingin. Masih Abdul Malik bin Marwan berkata, "Fakunu lana misla rijali Abi Bakar wa Umar." Kalau begitu, jadilah kalian bagi kami sebagaimana rakyat Abu Bakar dan Umar, yakni tingkatkan diri kalian, kualitas diri kalian sehingga kalian sampai tahap atau level beriman para sahabat sehingga pantaslah kami menjadi Abu Bakar dan Umar pemimpin para sahabat. Kenapa kau hanya tuntut pemimpinmu? Engkau tak tuntut dirimu. Bukankah Allah mengambil? Maka ikhwan rahimakumullah, keberadaan penguasa adalah termasuk bentuk qadarullah al-kauniyah. Di mana kita diwajibkan untuk mengimani tak takdir khairuhu wa syarruh yang baik dan yang buruk dan kita pun diperintahkan untuk mengimani dan beradab terhadap takdir sebagai bentuk keimanan kita terhadap takdir Beradab kepada takdir adalah ketika apapun yang terjadi tidak sesuai dengan keinginanmu, pantaskah seorang mukmin mencela-cela apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan atasnya? Sakit, kemiskinan, pantaskah seorang muslim atau mukmin mencela-cela apa yang terjadi atasnya, yang Allah takdirkan atasnya? Tidak. Tapi bersabar, Berdoa agar kondisi menjadi lebih baik. Bukan mencela-cela apa yang telah terjadi. Bukan mencela-cela apa yang Allah takdirkan. Bersabar. Meminta kekuatan untuk bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa. Agar semoga musibah demikian menjadi penghapus dari dosa-dosanya yang telah terjadi di masa-masa sebelumnya. Demikian konsep mengimani takdir yang tepat. Ada qadar Allah al-kauniyah, ada qadar Allah al-syar'iyah. Kita beriman terhadap keberadaan qadar Allah al-kauniyah, walakin la nahtaju bihi. Tapi kita tidak boleh berhujah dengannya, tidak boleh kita membenarkan diri kita yang melakukan maksiat dan kekeliruan berdasarkan uh, kita membenarkan diri kita dengan hujah ini takdir Allah, tidak boleh. Kita mengimani adanya takdir, tapi tidak boleh berhujah dengan takdir. Yang ada kita beriltizam, berpegang teguh dengan asyara, dengan aturan-aturan syariat yang Allah inginkan pada diri kita. Kita katakan kita salah ketika melanggar aturan-aturan syariat tersebut. Tidak boleh kita membenarkan tindakan kita yang menjadi maling, menjadi pembunuh dengan berkata, habis takdir Allah, aneh jadi maling. Nggak asik aman. Bisa milih kok milih jadi maling. Ya, Nah dalam pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas konsep ahlu sunnah, manhaj ahlu sunnah dalam menyikapi pemerintah, dalam menyikapi pemerintahan yang ada. Ya, dan ini adalah apa yang disepakati oleh para sahabat Allah alaihim ajma'in sejak generasi awal. Juga para tabi'in dan para a'immah matbu'in. Ini yang mereka sampaikan di dalam kitab-kitab mereka dan lain-lain. Dan ketahuilah, Sebagian kaum menempatkan pembahasan demikian mentaati pemimpin ini di dalam buku-buku fikih dikarenakan apa? Ini bicara tentang hukum. Namun kebanyakan ulama wallahu alam kami melihat hal ini adalah bagian dari akidah ahlu sunnah bukan fikih tapi bagian dari akidah. Buktinya apa? Buktinya pembahasan-pembahasan demikian selalulah ditempatkan oleh para ulama di buku-buku akidah bukan di buku-buku fikih. Dan dikarenakan perbedaan pendapat dalam hal ini seringkali membawa kepada titik kekufuran. Berbeda dengan perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Kalau perbedaannya adalah perbedaan yang wajar, maka diwajarkan. Kalau perbedaannya adalah perbedaan yang benar-benar keliru, maka dikatakan itu maksiat, pelanggaran. Tapi perbedaan pendapat dalam hal ini menyikapi pemerintah dan lain-lain adalah kekufuran. Maka pembahasan ini termasuk pembahasan aki, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Boleh kita baca. Syarah usul i'tiqad ahlu sunnah lalikai. Atau kita baca. Eh, syariah lil ajurri. Atau as-sunnah punyanya Abdullah bin Ahmad bin Muhammad rahimahumullah. Atau as-sunnah lil khallal dan lain-lain ada pembahasan demikian. Itu kitab-kitab akidah, bukan kitab-kitab fikih. Tajib. Namun dikarenakan jauhnya kaum muslimin dari tuntunan akidah sahih yang datang dari Rasulullah Sallallahu Wasallam, maka seringkali mereka pun salah menyikapi, menempatkan pemimpin-pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala jadikan atas mereka sehingga terjadilah yang terjadi dari keburukan, fitnah, tertumpahnya darah, terbuang-buangnya harta, sia-sianya dan rusaknya fasilitas umum dikarenakan apa? Dikarenakan fitnah-fitnah yang terjadi berdasarkan pergerakan sebuah kaum dalam membantah atau memberontak kepada para pemimpinnya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan coba pahami bab ini dengan baik insya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada hablullah, talinya Allah, talinya Allah. Wa la tafarraqu dan janganlah kalian berpecah belah. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah berkata, meriwayatkan juga Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'ud. Kala dia berkata, "Alaikum jami'an bi ta'ati wal jama'ah." Kalian benar-benar kalian semua harus tetap berpegang teguh kepada ketaatan dan berpegang teguh terhadap jamaah muslimin yakni mentaati penguasa yang ada dan terus bertahan bersama jamaah yang mentaati penguasa yang ada yang sah Fa'innaha hablullahi allati umira Itu maksud dari tali Allah yang diperintahkan kita untuk berpegang teguh padanya. Wah, ini tafsiran yang datang dari sahabat. Juga diriwayatkan oleh Alimah Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarda lakum salatan wa yakrah lakum salatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai tiga perkara pada kalian dan membenci tiga perkara pada kalian. Dan di antara hal-hal tersebut adalah وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا dan agar kalian semua berpegang teguh kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam At-Turmudi rahimahullah dan juga Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah. Juga Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan sanadnya dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا ada tiga sifat yang tidaklah hati seorang beriman kalau memang hati yang beriman Tidaklah hati seorang yang beriman akan membenci tiga hal ini. Kalau memang hatinya beriman, pastilah dia akan mencintai tiga hal ini. Maknanya, ketika sebuah hati membenci salah satu di antara tiga hal ini, maka memang keimanannya belum baik. Tayyib. ثلاث ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا ada tiga hal atau tiga sifat yang tidak akan dibenci oleh hati orang yang beriman selamanya yaitu ikhlasul amal lillah yaitu mengikhlaskan amal lillahi taala setiap hati yang beriman pasti mencintai hal ini wa munasahatu ulatil amri dan menasehati kali menasehati kepada para penguasa menasehati para penguasa yang kedua kalau memang hati beriman maka mereka pasti akan mencintai untuk memberikan nasihat kepada para penguasa nasihat maknanya apa nanti kita jelaskan kemudian luzumul jamaah bertahan dengan jamaah yakni membenci perpecahan dan membenci orang-orang yang menyeru kepada perpecahan. Kalau memang hati seseorang beriman, pasti dia lebih akan memilih persatuan di bawah pemimpin yang sah daripada perpecahan. Baik. Adapun maksud dari nasihat yang dimaksud oleh syariat seringkali disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata-kata nasihat demikian maka nasihat diambil dari bahasa Arab nasahar rajulu saubahu idza qatar. Ketika seseorang menjahit bajunya, maka maknanya dia menasehatinya. Baju yang robek, yang koyak, kemudian dijahit, maka maknanya ini baju dinasehati. Maka nasihat ditujukan untuk apa? untuk memperbaiki kekurangan atau celah yang terjadi pada orang lain. Dia memiliki hak untuk kita sampaikan hak ini. Untuk kita sampaikan kewajiban kita, yaitu apa? Menasehati dia untuk menutup celah dia. Untuk menutup celah atau keburukan yang terjadi padanya dengan menyampaikan perbaikan atau menutup, menahan lidah kita dari berbicara, menjelek-jelekan, menyebarkan aib yang ada padanya. Demikian makna nasihat yang tepat. Maka maksud dari menasehati para penguasa adalah Ketika memang ada peluang untuk mendekati para penguasa, sampaikan apa yang harus disampaikan. Dari perbaikan-perbaikan. Namun ketika tidak ada peluang untuk hal itu, maka tidaklah juga kita boleh atau membenarkan diri untuk membongkar aib mereka ke, kepada awamul muslimin sehingga menggerakkan hati mereka untuk semakin membenci penguasa-penguasa yang ada yang dengan itu seorang muslim membenci apa yang telah Allah takdirkan atasnya. Maka ada tiga sifat sekali lagi yang dimana hati seseorang yang beriman tidak akan membenci tiga hal ini apabila memang hatinya beriman. Yang pertama ikhlasul amali lillah, hati yang beriman pastilah dia mencintai amal yang ikhlas dilakukan lillahi taala. Yang kedua munasahati wulat munasahatu umur, menasehati para penguasa. Maka maksudnya tadi menyampaikan nasihat dengan adab nasihat dengan cara yang baik, tidak di depan umum, tidak menjelek-jelekannya. Hah? Kalaupun tidak ada peluang untuk hal itu, maka tidak ada kewajiban kita untuk membongkar aibnya. Yang ada kewajiban kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah perbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi padanya. Yang ketiga adalah luzumul jamaah, bertahan bersama. Jamaah yang ada, jamaah yang ada berada di bawah pemimpin yang sah, yang diakui. Kalaupun kepemimpinan tersebut diraih dengan cara-cara haram, cara-cara penumpahan darah, kudeta, atau cara teori demokrasi yang lain-lain, yang, yang, yang tidaklah kita benarkan cara-cara ini, namun ketika seseorang sampai kepada tampuk kekuasaan sedemikian rupa, tetap kita diwajibkan untuk mentaatinya, mendengar mentaatinya, dan tidak memperdulikan cara apa dia sampai kepada titik itu. Ini nanti di depan kita bahas. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah Ibn Taimiyah Ahmad Ibnu Ahmad Ibn Talaba Siapa Ibn Taimiyah namanya? Oh. Siapa namanya? Superman siapa namanya Superman? Kalau lagi jadi wartawan siapa namanya? Terapal, tuklaknya katanya. Apa? Ibnu Taimiyah nggak apa. Ibnu Taimiyah siapa namanya? Ahmad bin Abdul Halim. Ahmad ibnu Abdul Halim. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di dalam majmu' yakni majmu' fatawa dalam memberikan komentar terhadap hadis tersebut hadis yang barusan kita sebutkan hadis salat tajma'u usul ad-din wa qawaidah Tiga sifat ini mengumpulkan fondasi-fondasi agama, menghimpun fondasi-fondasi agama dan kaidah-kaidahnya. Wa al hukuk allati lillahi wa li'ibadi dan dia mengumpulkan atau menyimpulkan hak-hak yang harus dipenuhi bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni hak-hak Allah yang harus dipenuhi, ikhlas, amal dan juga bagi para hamba-hambanya yakni memberikan hak para penguasa untuk didengar ditaati memberikan hak para rakyat untuk apa digauli dan bertahan berjamaah bersamanya dan tidak berpecah dari satu sama lain ya Wabihada tantazimu masalih dunia wal akhirah. Dengan tiga hal tersebut, maka sungguh akan teratur maslahat-maslahat duniawi dan ukrawi. Dikatakan oleh alimah Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah. Muhammad ibn Abdul Wahab. Di dalam kitabnya Masail Jahiliyah. Lam yaqa halalun fi dinin nasi wa dunyahum illa bisabab al-ikhlal bihadihi salas atau ba'diha. Tidaklah terjadi kerusakan di dalam agama seseorang atau di dalam dunia seseorang kecuali disebabkan hilangnya salah satu sifat di antara tiga sifat dari hadis yang disebutkan tersebut. Ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munasahati ulatil umur, munasahati para penguasa dan kemudian luzumul jamaah, bertahan bersama jamaah yang berada di bawah pemimpin yang sah. Ketika hilang salah satu di antara tiga hal ini atau hilang ketiga-tiganya, mestilah terjadi kerusakan pada agama seseorang atau pada dunianya. Dan tidaklah terjadi kerusakan pada agama seseorang atau pada dunianya kecuali memang pasti dikarenakan hilangnya salah satu dari tiga sifat ini pada diri pada dirinya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Qal dia berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair para manusia yakni para sahabat biasanya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan-kebaikan yang akan terjadi, kebaikan-kebaikan yang akan terjadi. <clears throat> Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Adapun adapun aku biasa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang justru tentang keburukan-keburukan yang akan terjadi di masa yang akan datang kata ayyudrikani. Kenapa? Karena aku takut terkena keburukan itu. Maka harus aku harus mengenalnya. Yani menghindari diri kita dari terjerumus salah satu cara intinya adalah cari tahu di mana lubang itu. Mungkin? Okay? Fakana min nushihi Hudzaifah dan di antara nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah agar seseorang agar Hudzaifah dapat menghindarkan dirinya dari keburukan yang terjadi di sebuah masa di antara masa-masa berjalannya muka bumi ini di antara nasihat-nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Huzaifah radhiyallahu anhu adalah talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetap bertahan, berpegang teguh kepada jamaahnya kaum muslimin dan pemimpin yang ada pada mereka. Jangan berontak. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mereka berdua berkata, Ya "Yadullahi ma'al jamaah." Sesungguhnya tangan Allah berada bersama al-jamaah, bersama jamaah yang bertahan di bawah sebuah kepemimpinan yang sah. Bukan jamaah-jamaah yang memecahkan diri dari kepemimpinan yang ada. Kemudian diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-jama'atu rahmatun wal furqatu azab. Persatuan yang terjadi pada umat adalah rahmat Allah. Wal furqat azab. Adapun perpecahan adalah azab. Ini yang memang benar. Datang dari sahabat Ridwanullah alaihim ajmain. Adapun hadis yang beredar umum, ya kan? Hadis palsu ikhtilafu ummati rahmah berpecah belahnya atau perbedaan pendapat yang ada pada umatku adalah bentuk rahmat Allah maka itu demi Allah dusta atas nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya kalau misalnya berpecah belahnya adalah rahmat maka bersatunya adalah adab. apakah akal yang sehat dapat menerima hal ini tidakkah bertentangan dengan nas-nas lain yang sahih kemudian Al-Imam al Ajuri rahimahullah dan juga Al-Imam Al-Lalikai meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, "Wa ma taqrahuna fil jama'ah khairun mimma tuhibbuna fil furqah." Apa-apa yang kalian benci di dalam kondisi bersatu, berjamaah itu jauh lebih baik bagaimanapun daripada apa-apa yang kalian sukai namun dalam kondisi perpecahan. Ya? Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, "Khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tabi'una lahum bi ihsan." Lima hal yang dipegang teguh oleh para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu juga para imam-imam tabi'in, mereka berpegang teguh terhadap lima hal ini. Luzumul jamaah, bertahan bersama jamaah Ya. Wasibau sunnah dan terus mengikuti sunnah yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertahan bersama jamaah maknanya menghindari perpecahan. Wattiba'u sunnah, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya adalah menghindari yang bukan datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bid'ah-bid'ah dan muhdatsat. Kemudian imaratul masajid, menghidupkan masjid. Yang menghidupkan rumah-rumah Allah dengan mendirikan sholat, membaca Al-Quran, dan menjadikan majlis-majlis ilmu. Kemudian tilawatul Quran, selalu mereka menjadikan waktu-waktu tertentu bagi mereka untuk membaca Allah Al-Quranul Karim wal jihadu fi sabilillah dan senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan syarat-syaratnya jihad. Tentunya dengan syarat syaratnya yang tidak bisa dilepaskan. Qala Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Su'aib ibn Ghaflah rahimahullah fi wasiyatin lahu dalam wasiat yang disampaikan padanya لا تفارق الجماعة يعني سواد المسلمين Janganlah engkau wahai Suwaid berpisah dari jamaah, yakni kebanyakan atau umumnya kaum muslimin yang berada di bawah pemerintahan yang sah. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Khalal rahimahullah Imam al khallal di dalam sunnahnya. Kemudian dapat kita ketahui bahwasanya dengan berpecah, dengan mengkritisi atau memberontak terhadap pemimpin yang ada yang melakukan kemungkaran, maka demi Allah yang terjadi hanya kemungkaran yang jauh lebih besar, kerusakan yang jauh lebih besar daripada kerusakan dan kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin itu sebelumnya. Sebagaimana dapat kita ketahui di peristiwa Al-Harrah pada zaman Yazid bin Muawiyah rahimahumullah. Al-Harrah ini peristiwa di pada sebuah tempat di dekat Madinah. Ya, ketika sebuah kaum berontak terhadap kepemimpinan Yazid rahimahullah ya kan dan mengangkat khalifah baru selain di luar kuasa yang berjalan dari Yazid rahimahullah. Hal tersebut terjadi pada tahun 63 Hijriah. Dikatakan apa? Ahlul Madinah, penduduk Madinah, khala'u bai'atahum an Yazid bin Muawiyah. Mereka melepaskan bai'at mereka untuk taat kepada Yazid bin Muawiyah. Jadi ceritanya kasus ini adalah setelah meninggalnya Hussein radhiyallahu anhu. Hussein yang keluar memberontak Kemudian akhirnya mesti terjadi yang terjadi ma'al asad. Akhirnya Abdullah bin Zubair setelah terbunuhnya Hussein pun mengangkat dirinya sebagai khalifah di Mekah. Nah kemudian beberapa para pengikutnya di Madinah mengangkat diri mereka sebagai apa? Aku adalah walinya Abdullah ibn Zubair di Madinah. Demikian. Ini fitnahnya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu ajma'in. Ini kekeliruan yang terjadi yang Allah jadikan pada mereka agar kita kaum yang setelahnya mengambil pelajaran. Jangan hal-hal demikian membuat mengurangi hormat kita kepada golongan sahabat atau salah satu di antara para sahabat. Sebagaimana terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zina terjadi tidak? Pada zaman Rasul zina sehingga mesti dirajam atau dicambuk terjadi tidak pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Dilakukan oleh Muslim ya? Maka muslim yang melakukan zina tersebut adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah kita mengurangi kehormatan kita kepada mereka yang terjerumus dalam kekeliruan itu? Mereka tetap sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan memang peristiwa-peristiwa demikian di kaum terdahulu dengan hikmah yang sangat besar. Ini yang disebut dengan hikmah tashri', hikmah pembentukan syariah, penyempurnaan pelajaran Allah kepada kaumnya, kepada hambanya diadakan kekeliruan-kekeliruan itu di barisan sahabat memang dengan tujuan agar kita yang datang setelahnya tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi kekeliruan demikian. Bukankah terjadi pemotongan tangan dari pencuri pada zaman Rasul terjadi tidak dilakukan oleh muslim berarti itu muslim sahabat rasul juga dong sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihi majma'in. bolehkah kita mengurangi kehormatan kita terhadap mereka karena kasus yang terjadi demikian la awas Allah jadikan ini pada mereka hikmahnya adalah untuk pelajaran yang besar bagi kita kaum yang datang setelahnya para pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kekeliruan yang dilakukan bahkan oleh cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Hussein ibnu Ali ibnu Abi Talib yang keluar memberontak terhadap Yazid bin Muawiyah. Para sahabat telah menahannya. Ibnu Umar, Ibnu Abbas semua turun tangan menahan Eh, Hussein radhiyallahu anhu agar jangan keluar dari Madinah dan menyambut seruan orang-orang Kufa, zindik Syiah ini yang merangsang Husain untuk keluar dan memberontak yang ada mengkhianati Husain radhiyallahu anhu. Mereka ini para pembunuh Husain aslinya. Syiah-Syiah mereka intinya memang para pembunuh Husain sehingga mereka menyakiti diri mereka pada hari itu dan lain-lain untuk menebus kesalahan mereka. Haula qatalatul Husain haqqo. Mereka itu para pembunuh Husain. Ngapain tangis-tangisin Husain? Radhiyallahu anhu dan Husain begitu pun ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari kekeliruan mereka, dari kesesatan mereka, dari kegindikan mereka. Setelah terbunuhnya Hussein radhiyallahu anhu terjadi yang terjadi dari sebuah pemberontakan. Padahal Ibnu Abbas, Ibnu Umar sampai berkata demi Allah, andai saja pantas aku mengalungkan tanganku di lehermu, akan aku kalungkan dan aku seret engkau kembali ke Madinah agar tidak keluar dan menyambut seruan rakyat Kufah untuk membaiatmu. Namun tidak mungkin juga aku lakukan itu. Maka semoga Allah bersama. <laughs> Akhirnya terjadilah yang terjadi. Setelah terbunuhnya Hussein, Abdullah ibnu Zubair mengangkat dirinya di Mekah sebagai khalifah. Nah, mulai fitnah kedua. Nah, beberapa anak buahnya Abdullah ibnu Zubair di Madinah mengangkat dirinya dan berkata, aku walinya Abdullah ibnu Zubair. <laughs> Sehingga Yazid bin Muawiyah mesti menumpas pemberontakan ini. Terjadilah perang di dekat Madinah. Di Madinah udah di Harrah. Perang ini dikenal dengan nama Waqi'ah al-Harrah. Baik. Iya. Nah kita hanya demikian. Hal ini terjadi dikarenakan penduduk Madinah melepaskan bayat mereka dari Yazid bin Muawiyah rahimahumullah. Ketika mereka mendengar kerusakan-kerusakan dan kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Mereka nggak terima kalau pemimpin kayak gini. Akhirnya mereka melepaskan bayatnya. Oke? Okay? فأمر الأنصار عليهم عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر وأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع عبد الله بن حنظلة dan Abdullah ibn Muti' ini Al-Adawi rahimahumullah ketika mendengar kerusakan yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah, dia bergerak menyeru rakyatnya, kemudian dia melepas imamah. Imamah yang yang udeng-udeng itu, imamahnya dan dia berkata di hadapan para rakyat Madinah, aku melepaskan aku dari Yazid sebagaimana aku melepaskan imamahku ini. Aku lempar. Akhirnya yang lain pun mengikutinya dengan melempar imamahnya. Sebagian mengikutinya dengan melempar sendalnya. Aku melepaskan bayi aku dari Yazid sebagaimana aku melepaskan sendalku ini. Akhirnya tadi kota Madinah ketika itu terkumpullah benar-benar banyak imamah dan sendal nganggur. Oh, kalau ada ente diambil, dijual lagi. Pada saat itu terjadi. Ya. <clears throat> Akhirnya Yazid bin Muawiyah rahimahullah mengirimkan komandan pasukannya yaitu Muslim ibnu Uqbah ya kan dengan banyak tentara untuk menghancurkan mereka, untuk menghancurkan pemberontakan tersebut mau mau. Rezim begitu, ketika melihat pemberontakan yang terjadi, jangan didiemin. Susah. Berjalannya negara dengan tertib susah. Gimana beli mic begini, ternyala terhidup, yang kayak gini gimana? Ternyala termati. Nggak berjalan dengan baik nanti negara. Kalau misalnya ada sebuah kelompok yang bikin ribet yang kayak gini, maka di dalam syariat Islam yang kayak gini dinasehati, disuruh untuk kembali. Masih nggak mau juga kasih waktu, beberapa waktu. Tapi tiga hari. Masih juga nggak mau tumpahkan darahnya. Ini bugot namanya. oke? Namanya bugot. <clears throat> nah, datanglah Muslim Ibnu Uqbah dan Uqbah dengan pasukannya yang akhirnya menghantam para penduduk Madinah tersebut dan banyaklah terbunuh dari golongan Ansor dari para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau keturunan mereka yang nggak mau tahu apa-apa, nggak ikut apa-apa pun ikutan kena akhirnya. Wajah Abu Ibnu Umar suatu hari sebelum peperangan ini terjadi, Ibnu Umar ketika mendengar Abdullah bin Muti al-Adawi dan lain-lain berontak terhadap Yazid, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menghampiri mereka di markasnya. Ketika Abdullah bin Umar masuk ke dalam camp mereka, mereka berkata, Isra'ul Abi Abdurrahman al-Misadah lemparin apa kasih kasih bantal untuk untuk Abu untuk untuk Abdullah ibnu Mas'ud duduk dia biar dia duduk duduk-duduk bersama kita di sini. Abdullah itu apa Abdullah eh, Abdullah ibnu Umar berikan bantal untuk Abdullah ibnu Umar agar dia duduk di sini bersama kita. Abdullah ibnu Umar pun berkata kepada mereka langsung, La atikum li ajlis. Aku tidak datang kepada kalian untuk duduk-duduk di sini bersama kalian. Innama atikum adapun aku datang kepada kalian li uhaddisakum untuk menyampaikan kalian hadis yang sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku dengar sendiri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala ayadan am ta'ah, laqiya Allah yaumal qiyamah la hujjata lahu." Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada penguasa yang ada, kelak dia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tak punya hujjah, tak punya alasan untuk membenarkan dirinya sama sekali. Waman mata laisa fi unuqihi bai'ah dan barang siapa yang mati dan dia tidak memiliki bai'at yakni mati dalam keadaan memberontak terhadap penguasa yang ada penguasa yang sah yang berlaku barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak terhadap penguasa yang ada famata mitatan jahiliyah maka dia mati dalam kondisi bangkai jahiliyah Bangkai jahiliyah yakni bangkai sifat jahiliyah dahulu yang tidak ada pemimpin yang satu dan kelompok satu sama lain saling berperang satu sama lain sehingga tidak ada keberaturan di antara mereka sebelum datangnya Islam. Dan dari perang Harrah ini satu tahun setelah perang Harrah, perang Harrah ini pemberontakan di Madinah ini satu tahun setelah perang Harrah wanita-wanita Madinah seribu wanita Madinah melahirkan anak. Satu tahun kemudian setelah perang ini, dikarenakan pemberontakan yang terjadi, seribu wanita Madinah melahirkan anak-anak tanpa mata. Dari mana? Paham? Perang. Sebuah kaum menguasai kaum lain, wanitanya ya kena. Tuh lihat, kerusakan yang terjadi. Dikarenakan pemberon, pemberontakan. Maka nanti sunnatullah kedepannya kita akan baca. Disampaikan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ma kharaja qawmun qattu ala zi sultan illa wa kana haluhum ba'da khurujihim aswa min halihim qabla khurujihim. Tidaklah sebuah kaum berontak terhadap penguasa yang ada. Menjatuhkannya kecuali pasti kondisi berikutnya lebih buruk daripada yang sebelumnya, tidak jadi lebih baik, pasti. Kenapa? Karena memberontak kepada pemimpin adalah berontak terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Berontak terhadap takdir adalah ku kufur. Kekufuran apa yang apa, apa akibat daripada kekufuran kecuali bala yang lebih besar. Demikian yang terjadi dari setiap zaman. Demikian yang terjadi di sejarah Islam dari zaman ke zaman. Tidaklah kerusakan terjadi kecuali berangkat dari hilangnya fondasi ini, pengetahuan ini dari umat. Tidak sadar yang mereka menghadapi penguasa yang zalim. Begitupun yang terjadi di era ini, lihat apakah Irak lebih baik setelah menjatuhkan yang dulu rakyat yang bersama pasukan kafir menjatuhkan Saddam. Ya. Libya sekarang keadaannya lebih baik gak? Syria lebih baik <laughs> Ada yang tanya, Ustaz jihad di Syria gimana? Jihad apaan? Fitnah itu, bukan jihad. Nggak terpenuhi sama sekali syarat jihad. Kemudian, begitu juga di negeri kita sendiri. Setelah menjatuhkan penguasa yang dulu, apakah keadaan lebih baik? Nambah nyungsep. Nambah nyungsep, bro. Dulu ada kezoliman, betul ada. Ada korupsi, ada nggak dulu? Betul ada, cuman minimal masih tersentral di situ. Sekarang di setiap lini terjadi korupsi. Ya gak? Dulu ada korupsi, cuma minimal masih di bawah meja. Sekarang meja-mejanya dikorupsi. Udah gak malu lagi. Malah minder kalau gak korupsi, nggak keren katanya. Iya, Sompak. Akhirnya lihat, ada beredarkah majalah-majalah busuk yang beredar sekarang pada zaman dulu, zaman puasa yang dulu. Pakaian-pakaian yang tak bermoral, yang semakin tak bermoral, yang begitu bebas digunakan wanita pada puasa yang dulu. Ada gak? Tambah rusak moral kaum ini setelah menjatuhkan pemimpin yang ada, menjelek-jelekannya dan menjatuhkannya. Apakah lebih baik? Rupiah mendingan. Ini udah mimpi Karena Orang-orang yang tak beriman kepada ayat dan hadis yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam boleh berkata bukan. Ini dikatakan kondisi politik negeri, kondisi politik dunia yang memang kebetulan begini. Akhirnya terserah, terserah. Kita hanya berkata dan meyakini apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nih jawaban kita, karena kita menentang apa yang Allah telah takdirkan atas kita. Kemudian diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Muslim Ibnu Uqbah eh, eh, diriwayatkan eh, oleh Asy-Syaikhan Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kariha min amirihi syai'an falyasbir dalam siapa yang membenci sesuatu yang terjadi pada penguasanya maka, maka agar dia bersabar menghadapinya yang benci kemungkaran itu, jangan benci pemimpinnya. Benci kemungkaran yang dia lakukan, jangan benci orangnya, jangan benci pemimpinnya, nggak boleh. Benci kemungkarannya yang dia yang dia lakukan dan bersadar menghadapinya. Fa'innahu man kharaja min sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Dikarenakan barang siapa yang berontak dari penguasa yang ada keluar darinya. Kalaupun cuma sejengkal, maka dia mati. Mati dalam kondisi bangkai jahiliyah. ya pak? Sabar menghadapi kezaliman dan keburukan yang terjadi pada penguasa. Janganlah hal-hal demikian membuat kita berontak terhadap mereka. Kenapa? Dalam siapa yang mati dalam kondisi demikian, sungguh dia mati dalam kondisi bangkai jahiliyah. Allah. Kemudian diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min taah barang siapa yang berontak dari ketaatan terhadap penguasa yang ada, wa faraqal jamaah dan memisahkan barisan dari jamaah yang ada di bawah penguasa yang sah, mata mitatan jahiliyah maka dia mati mati jahiliyah Tayyib. Mengapa sawari dihukumi begitu keras oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba pahami hal ini. Mereka adalah kaum dengan ibadah yang luar biasa. Rasul bilang, Tastakfiruna salatakum bi solatim. Kalian ingin berbandingkan solat kalian dengan solat mereka. Puasa kalian dengan tukang. Ibadah mereka luar biasa kan? Tapi Rasul mensifati mereka begitu buruk mereka yang merukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka terlepas dari agama sebagaimana terlepasnya anak panah dari busur. Kulit. Mereka syirar khalqillah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Mereka kila benar, mereka anjing-anjing neraka. Oh, Allah, ada nggak yang lebih parah dari itu? Anjing-anjing neraka dikata kafir nggak digituin anak. Mereka ini anjing-anjing neraka. Padahal sholatnya dia luar biasa, puasanya luar biasa. Kenapa demikian? Dikarenakan keseliruan yang mereka lakukan, sebagaimana kita katakan tadi, adalah di bagian akidah. Di mana dia tidak menerima takdir, di mana Allah jadikan penguasa yang ada atasnya. Mereka nggak terima. Dan berontak terhadap hal itu. Mengkafirkan penguasa yang ada tidak menerima takdir demikian maka adalah sebuah halal celah di dalam rukun i rukun imannya karena salah satu rukun iman adalah mengimani rumah qadar dan qadar jangan yang baik doang yang diimani juga yang bu yang buruk mengimani menerimanya maknanya Nah mereka nggak terima hal itu dan berontak bahkan melakukan usaha untuk penggulingan maka kufur telah menentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ibadah mereka luar biasa, namun akidah mereka pun tercoret. Eh. Sama seperti seorang budak di riwayat Imam Muslim rahimahullah dan Bukhari dan lain-lain. Iya, kiaskan hal ini. Dan nggak perlu kias karena mak begitu jelas. Okay? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya ayyuma abdin abad hamba budak budak hamba sahaya manapun yang kabur dari tuannya oke okay? maka sholatnya sodakohnya zakatnya puasanya tidak Allah terima sampai dia kembali kepada tuannya tuh bilang lagi sampai dia kembali kepada tuannya kenapa demikian tes tes tes Hamba manapun yang berontak, afwan, hamba sahaya manapun yang kabur dari tuannya, budak manapun yang kabur dari tuannya, Oke, maka sholatnya, puasanya, ibadahnya apapun tidaklah Allah terima sampai dia kembali kepada tuannya. Baik. Padahal apa urusannya? Dia sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, puasa. Apa urusannya dengan kabur dari tuannya? Kenapa sampai semua ibadah itu tidak diterima? Hanya karena dia melakukan suatu kekeliruan, yaitu kabur dari itu. Karena menerima takdir bahwa dirinya sebagai budak adalah bentuk dari mengimani takdir. Orang yang nggak menerima takdir demikian, sehingga memberontak dia dan kabur dari tuannya. Orang yang belum mengimani takdir dengan baik, jangan bicara amal soleh. Karena apa? Rukun imannya masih somplak. Dapat? Dapat dipahami dengan baik. Maka mengapa Rasulullah menghukumkan mereka begitu keras, kalaupun ibadah mereka luar biasa, sholat mereka, puasa mereka luar biasa. Tapi tetap Rasul nafikan seluruh kebaikan itu yang ada justru Rasul sifati mereka dengan keburukan-keburukan. Anjing neraka, terlepas dari agama sebagaimana terlepasnya anak panah dari busurnya. Lihat. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka belum menerima takdir mereka dengan baik, belum beriman kepada takdir dengan baik, sebagaimana rukun i, rukun iman. Buktinya mereka masih berontak terhadap penguasa yang ada. Orang yang masih belum beriman kepada takdir rukun iman keenam, maka jangan bicara amal soleh dulu. Kenapa? Akidahnya nggak benar. Tayyib. Maka kesimpulannya adalah mufaraqatul jamaah, memisahkan diri dari jamaah, wa muhawalah tafriqiha atau berusaha untuk memecahkan jamaah yang berada di bawah yang sah adalah min kadzairi dzunub, salah satu bentuk dosa-dosa yang besar. Ya? فقد بين Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besarnya kemungkaran tersebut sebagaimana Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bagaimana cara memperlakukan atau mensikapi apabila hal tersebut terjadi. Rasul pun telah mengajarkan bagi penguasa nanti apabila ada kaum yang berontak. Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Arfaja Al-Asja'i radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu satakunu hanatun wa hanat." Sesungguhnya nanti akan terjadi kata Rasul hanatun wa hanat. Hanat maknanya fitnah-fitnah dan perkara-perkara baru yang terjadi yang tidak terjadi pada zamanku. Okay? Faman arada an yufarriqa amra hadhihi al-umma wa hiya jami' dan barang siapa yang mau mencoba memecah umat ini padahal sebelumnya umat ini bersatu di bawah penguasa yang ada barang siapa yang datang mencoba untuk memecah umat ini eh, fadribuhu bisayf maka pukul dia dengan pedang yakni bacok orang yang mencoba menyuruh kepada pemberontakan dari penguasa yang ada, maka hantam dia dengan pedang. Kainan mankana, siapapun dia itu. Wafilafzin dan di dalam redaksi yang lain, lapas lain. Man atakum wa amrukum jami' barang siapa yang datang pada kalian dan kalian berada di bawah satu penguasa, kemudian ada seseorang datang pada kalian, mencoba memecah kalian, mengajak kalian untuk berontak terhadap penguasa yang ada tersebut, Yuridu an yasukwa asalkum, dengan tujuan untuk memecah kalian, dia datang. faktulu, maka bunuh dia. Rasul mengajarkan bahkan bagaimana cara menikapi kalau hal ini terjadi. Nah, apakah maknanya kita yang membunuh? Perintah ini kepada siapa? Kepada siapa perintah? Penguasa. Awas, jangan sembarangan terus yang samperin bawa pisau daku. Nah begitu. Sebagaimana had-had yang lain di dalam Islam. Potong tangan, rajam, ini, itu. Itu hitopnya kepada para penguasa. Penguasa. Karena apa? Mereka yang berkewajiban untuk menerapkan hukum itu. Kalau mereka tidak menerapkan, maka rakyat tidak punya hak untuk memaksakannya, apalagi mendirikan hal tersebut sendiri di luar kuasa pemerintah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya dari Ibnu Umar, yakni Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Khashitu an aqula kalimatan tufarriqu bainal jam' wa tusfiqu daman wa yuhmalu anni ghairu dhalik." Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku takut mau mengatakan sebuah kalimat yang akhirnya nanti kalimat ini menjadi sebab fitnah, menjadi sebab perpecahan dan tertumpahnya darah. Akhirnya aku dituntut, ya, ini kena dosanya atasku. Banyak hal dosanya terkena atasku hanya karena aku mengatakan kalimat ini. Jadi ada hal penting yang mau disampaikan oleh Ibnu Umar. Cuman takutnya umat salah memahaminya. Hal ini penting untuk disampaikan. Namun dikarenakan efek yang akan terjadinya lebih buruk, maka dia tahan dan tidak menyampaikannya. Kenapa? Karena takut efeknya nanti akan memecah belah umat. Dan tertumpahlah darah dari itu, terjadilah kerusakan dari itu. Kalaupun perkara itu penting, maka tahan, jangan disampaikan. Ini ada Falaisa kullu ma ya-, yu'lam yuqal. Tidaklah segala hal yang kita ketahui kemudian langsung disampaikan pada orang. Enggak boleh. Oke? Okay? La siyama fi awqatil fitan. Terutama ketika masa-masa fitnah, masa-masa ketika hukum tidak berjalan, ketika terjadi pemberontakan. Jangan ikut menjadi tangan-tangan syaitan yang menyebarkan gosip-gosip dan kadar-kadar yang terjadi. Jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda kafa bil mar'i isman dipuli bi kulli ma Cukuplah dosa bagi seseorang ketika dia selalu mengatakan segala hal yang dia dengar. Yang didengar apapun dia sampaikan. Dengar apapun dia sampaikan. Cukuplah dosanya di situ. Maknanya apa? Maknanya dosa dia sebelah situ aja kalau dia begitu tuh kelakuannya. Dosa dia sebelah situ saja cukup untuk memasukkannya ke dalam neraka. Belum lagi dosa-dosa dia dari yang lain. Apalagi yang disampaikan adalah tentang pemerintahan yang ada, keburukan dan lain-lain yang akhirnya mewariskan kebencian kepada orang, kepada rakyat, ya kan? Menjerahkan hati rakyat untuk berontak atau minimal membenci penguasa yang Allah takdirkan atas mereka. Maka kepada para penuntut ilmu, hati-hati dengan sadar-sadar yang beredar. Demi Allah, broadcast, jangan kalian kira kemudian selalu akan mendapatkan pahala dari situ. Enggak, siapa tahu kalian mendapatkan dosa yang mengalir dari situ. Kenapa? Kalian ikut menyebarkan berita. Dan kalian tak mengetahui hakikat berita itu seperti apa. Jasad-jasad kaum muslimin yang mati dan terobek-robek darahnya anak-anak disebar-sebar melalui WhatsApp Iya kan? Ini lihat apa yang terjadi dengan kaum muslimin di Syria, di Palestina. Disebar-sebar melalui WhatsApp. Demi Allah, kalian pikir itu benar? Tidak demi Allah. Itu aradul muslimin, itu aibnya kaum muslimin yang harus dijaga. Jangan disebar. Kemudian dengan menyebar demikian kita akan mewariskan kebencian kepada penguasa yang ada yang seolah-olah, duh pemerintahan kita kok diam aja menggerakkan rakyat untuk mengangkat senjata berontak. Jangan kira benar itu kelakuan. Jadikan teknologi ini manfaat bagi kalian. Cari ilmu oke. Okay. Tapi jangan numpukin dosa pakai teknologi itu. Karena tidaklah selalu segala hal yang kita dapat terus langsung kita sampaikan. Ya, dosa sebelah itu saja cukup untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Belum lagi dosa-dosa kita yang lain. Seringkali kita menzolimi kaum muslimin dengan lidah kita atau dengan tangan kita atau hak-hak orang lain yang tak kita penuhi, kewajiban kita yang tak kita penuhi. Banyak dosa kita. Dosa kita sebelah situ aja sudah cukup membuat kita masuk neraka. Allah. Kalau Syekhul Islam, Syekhul Islam rahimahullah berkata, Ibn ini ya. man lam yandafi fasaduhu fil ardi illa bil dan barang siapa yang kerusakannya di muka bumi tidak dapat dihapus, tidak dapat dihentikan, kecuali dengan diperangi, maka perangi. Maka perangi langsung. Kenapa? Karena kerusakan dan kemungkaran yang terus terjadi darinya, yang tak bisa dihentikan, kecuali dengan pedang, maka kita kasih pedang. Nah, ini kita perangi. Ya, Mislu al-mufarriq li seperti contohnya para pemberontak yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin wadai ilal bid'ah fiddin juga begitu juga para penyeru kepada bid'ah bid'ah di dalam agama ketika didirikan atas yang hujah disampaikan oleh Allah oleh Rasul tidak sesuai apa yang kau sampaikan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain namun dia tetap berkeras melakukan kebid'ahannya pemerintah yang ada memenggalnya itu Sebagaimana dulu para eh, pemerintah yang ada memenggal para pemalsu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Harun al rasid dan lain-lain. Para pemalsu hadis itu dipenggal. Begitupun para penyeru kepada bid'ah-bid'ah yang sesat. Dipenggalnya al-halaj, eh, al-halaj yang menyeru kepada wahdatul wujud. Ini bid'ah di akidah yang tidak diajarkan Rasul tidak juga oleh para sahabat. Dipenggal, karena apa? Dinasehati nggak bisa ngelawan penggal, susah benar. Dia dan para pengikutnya lumayan mengurangi kepadatan penduduk. Biar Jakarta nggak macet bener loh. Enggak. <clears throat> Lihat betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan telah mengajarkan bagaimana cara menyikapinya, ya kan? bukan hanya mengajarkan kita bagaimana cara menyikapi pemimpin dan menerima keberadaan pemimpin, bahkan Rasul pun mengajarkan bagaimana cara menyikapi pemberontakan, menyikapi kaum yang nggak bisa diatur dan lain-lain. Dan di dalam Ad-Durar As-Sunniyah dikatakan, Al-a'immatu mujmi'una min kulli madhab ala anna man tazallada ala baladin au buldanin lahu hukmul imami fi jami'il asya'. Semua imam bersepakat bahwasanya barang siapa yang menang dan berkuasa pada suatu negeri atau beberapa negeri bagaimanapun cara dia sampai ke tampuk kepenguasaan maka dia memiliki hukum sebagai penguasa yang kita dengar dan kita taati dalam segala hal walaula hadza mastaqamatid dunya kalau nggak begitu nanti nggak bakalan bisa tertib kondisi yang ada nggak beres-beres Ya? Lianna nasa min zamanin tawilin dikarenakan manusia sejak sejak zaman dahulu ya kan qoblal Imam Ahmad bahkan sebelum Imam Ahmad ila yaumina hadza sampai masa kita sekarang ini ma ijtama'u ala imam kita tidak pernah bisa bersatu di atas sebuah penguasa yang ada ya di negeri-negeri Islam masing-masing memiliki penguasa penguasa penguasa penguasa yang ada kan nggak bisa kita bersatu di atas sebuah penguasa yang ada setelah semakin jauh dari zaman Khulafaur Rasidin setelah jatuh eh, eh, Umayyah dinasti Umayyah kemudian Abbasiyah masing-masing negeri memiliki pemimpin-pemimpin pemimpin sendiri iya kan nah sekarang barang siapa yang sampai kepada tampuk kepemimpinan atas sebuah negeri atau beberapa negeri dengan cara apapun dia sampai maka kita jadi berikan dia sebagai imam dan dia kita berikan dia hak-hak sebagai imam. Kita kepenuhi kewajiban kita kepadanya sebagai mak, sebagai makmum, sebagai rakyat. Ya. Kalau nggak begitu nanti nggak tertib tertib dunia, susah. Ya. ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم dan tidak ada satu orang ulama pun mengatakan sahnya sebuah hukum tanpa penguasa yang paling tinggi yakni tanpa penguasa sebuah negara ya, seperti didirikannya hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala had dari rajam atau cambuk atau had potong tangan. Ada demikian nggak bisa didirikan kecuali tanpa kecuali dengan penguasa, kecuali dengan penguasa nggak boleh masing-masing orang melakukan hal itu. Ya, kemudian juga disahkannya akad-akad yang ada, akad jual beli yang besar, atau disahkannya juga pernikahan dan lain-lain. Kita membutuhkan penguasa untuk pengetahuan hal ini. Nggak berjalan dunia dengan baik tanpa keberadaan penguasa. penguasa. Maka bagaimanapun cara seseorang untuk sampai kepada tampuk ke penguasaan eh, eh, kita dikenakan kewajiban untuk mendengar dan mentaatinya. Kalaupun dia sampai kepada tampuk tersebut dengan cara yang zalim. Maka dari situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengar dan taati kalaupun yang memimpin dan menguasaimu adalah seorang budak dari golongan Habsyah ini budak berkulit hitam. Bagaimana seorang budak berkulit hitam bisa sampai tampuk kekuasaan? Mungkinkah karena umat yang ada memilihnya untuk naik? Tidak, tapi dengan cara pemberontakan dan cara berdarah. Tapi bagaimanapun kalau dia sampai dengar dan taat. Begitupun Al-Imam As-San'ani rahimahullah berkata, Ketika mensyarah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin dan memecah belah jamaah, kemudian dia mati maka mati dalam kondisi bangkai jahiliyah. Imam Sunani berkata, wa kana al muradu khalifah fi ayyi qatrin min al aqtar yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditaati dan dijaga jamaah di bawahnya maknanya adalah penguasa di negeri-negeri manapun. Penguasa di negeri-negeri manapun. Nggak mesti satu penguasa yang menguasai seluruh negeri. Nggak. Tapi penguasa yang ada di manapun maka harus ditaati. Apabila memang dia menguasai negeri tersebut. Islam yajtami' nas ala khalifah di jami'il bilad dikarenakan manusia tidak berkumpul bersatu di bawah satu khalifah islaminya asna الدولة العباسية sejak zaman masa daulah abbasiyah yakni sejak abbasiyah jatuh maka terjadilah raja-raja kecil di mana setiap iklim, setiap provinsi atau setiap kaum punya raja-raja sendiri. Maka hukum ini ditujukan kepada siapa? Kepada setiap kaum yang memiliki raja, kalaupun hanya raja di tempatnya dia. Memiliki penguasa, ya kalaupun penguasanya hanya ada di tempat dia. Ini kan kalau lagi ngajar ada beginian jadi pecah konsentrasi. Atau nggak jadi perpanjangan tangan setan. Kenapa nggak tadi sebelum dimulai? Atau nanti kalau udah pulang? Ente makan, anak nggak makan. Sampai hati ente. Jangan, nggak boleh. Bagiin air, bagiin makanan. Ketika ilmu disampaikan, itu adalah salah satu wasilah syaitan untuk pecahkan konsentrasi kaum muslimin dari ilmu yang disampaikan. Percaya sama Kalau mau percaya, nggak percaya ya udah. Adapun hak-hak para penguasa, ya, hak-hak para penguasa, dari tinjauan ahlu sunnah, apa saja hak mereka yang harus kita penuhi, maka hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga disampaikan oleh para imam-imam yang datang setelahnya. Ini adalah hal yang disepakati menjadi ijma di antara ahlus ahlus sunnah. Tidaklah berbeda pendapat dalam hal ini kecuali sebuah kelompok yang kita hukumkan dia menyimpang dari ahlus ahlus sunnah. Yang pertama, membaiatnya. Baiat penguasa yang ada. Baiat adalah sebuah kewajiban. Diwajibkan bagi ahlul hilli wal akdi, bagi wakil-wakil rakyat. Baiat angkat dia. Dan kita berdiam berada-berada di bawah oh, oh di bawah kondisi diwakili oleh wakil-wakil yang ada, maka maknanya kita telah menerima baiat tersebut bayat dia yang telah terpilih atau telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penguasa yang ada. Ya. Dan makna bayat di sini adalah janji untuk mendengar dan mentaati apapun yang diperintahkannya. Ya. Nazaran li amri anfusihim wa umuril muslimin, baik perkara pribadi atau perkara banyak oh, banyak orang. La yunazi'unahu fi syai'in min dan tidak membantah keputusan penguasa apapun tidak membantah apapun di antara keputusan-keputusan para penguasa, Ini makna bayat. Ini makna berbaik. Ya? Dan mentaatinya baik dalam kondisi berat ataupun susah. Baik dalam kondisi suka ataupun duka. Bishar asal dengan syarat Jangan sampai yang diperintahkan adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang bertentangan dengan syariat. Kenapa? Ketika itu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada khaliq. Enggak boleh ditaati kalau yang diperintahkan adalah maksiat. Tapi di luar hal itu tetap kita taati secara u secara umum tidak maknanya karena dia memerintahkan satu dua maksiat kemudian kemudian kita mem, e, e, e, e, memberontak kepadanya secara umum. Tidak boleh, bukan itu maknanya. Demikian Imam Ahmad rahimahullah yang bersabar menghadapi kezaliman penguasa yang memaksakan akidah, akidah. Bahkan akidah. Akidah yang kufur, yaitu kalau kufur, ah, dia tetap dengan adab, membantah dan tidak mau menuruti pemerintahnya sebelah situ. Tapi apakah dia menyeru kepada pemberontakan? Tidak. Kalaupun para ahli fikih zamannya mengajak dia berkumpul dan menyeru untuk berontak. Tapi Imam Ahmad berkata, jangan. Itu bukan gaya ahlu sunnah. Sebagaimana kita mentaati orang tua. Mengagungkan orang tua, wajib gak? Oke. Okay. Kalau orang tua kita suruh kita lepas kerudung, lepas jilbab. Tapi jangan. Tapi laki. Aneh kan ngomongnya apa ente. Menjenggot. Ya Jadi bawah. Tapi kalau kepada anak wanita, bapak-bapak pemerintah, eh pemerintah gitu, emaknya, hmm. orang tuanya juru, lepas jilbab, taati jangan. Jangan, karena apa? Mafi, ya. Tapi apakah maknanya? kita dengan itu, dengan kasus itu boleh berbuat kurang ajar, melawan sama orang tua, apalagi berontak, kita ganti, kita ganti emak deh sama yang lain. Apakah demikian? Tidak. Kalaupun yang diperintahkan oleh orang tua adalah sebesar-besarnya dosa, yaitu kesiri, kesirikan. Wa in jahadaka ala antu tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila mereka berdua memaksa memaksamu untuk mempersekutukanku, untuk syirik dengan sesuatu yang kau tak miliki ilmu atasnya, jangan taati dia sebelah situ. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Namun tetap pergauli mereka dengan sebaik-baiknya pergaulan. Yang tetap hormati, tetap sanjung, tapi poin yang diperintahkan itu, yang maksiat jangan ditaati. Begitupun kepada penguasa. Ketika penguasa memerintahkan keburukan, menetapkan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu taati. Eh, apa? Jangan taati. Sebelah situnya tapi bukan juga maknanya ini menjadi hujah kita bahwa dia ini pemerintah telah kufur, telah kafir dan memeranginya. Kalau begitu kita jadinya khawarij, sama. Mengkafirkan penguasa-penguasa yang ada hanya karena kekeliruan-kekeliruan dan maksiat-maksiat yang terjadi pada mereka. Ini ya, khawarij. Khawarij akar mereka dulu, khawarij awal-awal, dan khawarij modern. Seperti golongan-golongan e, ISIS, Al-Qaeda, dan lain-lain. Dia-dia juga itu. Ya. Yang menganggap uh, uh, uh, telah mungkar dan halalnya dijatuhkan pemimpin tersebut hanya karena kemungkaran dan kezoliman yang dilakukan. Termasuk di Mesir yang melakukan pemberontakan dan menjatuhkan penguasa yang ada dari golongan Ikhwanul Muslimin. Dan lampuk di Mesir. Kena itu sifat-sifat khawarij. Aduh, jadi ngomong Mesir sih dicolek, akhirnya rasanya apa kita tahu Mesir. Ya. jadi jangan kira bahwa ikhwanul muslimin berjuang di sana di Mesir. Enggak, dia yang ngomong ngomong itu. Akhirnya kita yang cuma pengen ngaji sama syirik nggak mau tahu urusan politik kena juga karena dicurigai ternyata kita bersentuhan dengan orang ikhwan muslimin di sana dan lain-lain. Nggak boleh. Akhirnya kajian-kajian ilmiah yang padahal cuma ngebahas hadis, tafsir, bahkan hukum ditutup. Kenapa? Dicurigai banyak anak-anak ikhwanul muslimin ngaji di situ. Si Syekh nggak tahu apa-apa. Si cuma nyampein ilmu. Cuman di khawarij modern ikutan nyelit-nyelit ngaji ternyata. Dan mereka TO, atau TO. Target operasi. Akhirnya si Syekh yang dicurigai, si Syekh yang ditangkap. Kita yang bersentuhan sama mereka ditangkap, disandera, diinterogasi, disetrumin. Anak Indonesia itu. Hanya kenapa? Nggak sengaja bersentuhan dengan mereka di pengajian. Tuh, fitnah yang terjadi. Gara-gara ikhwanul muflisin itu. Oke? Okay? <clears throat> Dalil wajibnya bayat datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang dan di akhirnya wa man mata falaisa fi unuqihi bai'ah mata mitah jahiliyah. Barang siapa yang mati dan tidak ada di atas pundaknya bayat yakni dia tidak berbaiat kepada imam yang ada maka dia mati dalam kondisi bangkai jahiliyah. Maka maknanya bayat adalah wa, wajib. Hmm. Hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban bayat dan menjelaskan tentang efek yang terjadi apabila seseorang tidak berbayat kepada penguasa yang ada, yaitu dia bisa jadi mati dalam kondisi matinya ahlul jahiliyah yang dimana mereka mati di atas kesesatan. Ya kan? Wa amma man naqadha hadhihi al fa'innal uqubata tanaluh. Begitupun bagi orang-orang yang telah berbaiat kemudian membantah bayat ini, yakni berontak terhadap bayat ini, melepaskan bayatnya, janji setianya dan janji taatnya kepada penguasa yang ada, maka mereka pun terkena ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang membenci sesuatu yang terjadi pada penguasanya, kemungkaran, kezaliman, falyasbir maka agar dia bersabar menghadapi hal ini fa innahu man kharaja min sultani shibran karena sesungguhnya barang siapa yang keluar berontak dari sebuah penguasa yang ada kalaupun cuma sejengkal dia keluar dan berontaknya mata mitatan jahiliyah maka dia mati dalam kondisi bangkai jahiliyah diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan agar para pemberontak tersebut diperangi dan ditumpahkan darahnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dengan sanadnya dari Arfajah Ibnu Shuraihil al asjai radhiyallahu anhu qala dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakum wa amrukum jami' ala rajulin wahid yuridu an yashqa 'asakum aw yufarriq jama'atakum faqtuluhu." Barang siapa yang datang kepada kalian menyeru untuk memecah kalian, untuk memecah jamaah kalian, menyeru untuk memberontak kepada penguasa yang ada kalian, pada kalian, padahal kalian berada di atas satu penguasa yang disepakati sebelumnya, maka bunuhlah orang demikian. Khariji, kenapa dia kuruj Dia berontak. Setelah bayat, kewajiban kita kepada pemimpin. Yang kedua adalah asam wa ta'ah. Dengar dan taati. Kalaupun buruk, kalaupun buruk. Kalaupun fasik orangnya, kalaupun fasik. Selama yang diperintahkan bukan maksiat. Ya. Hada hakun mantusun fi kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebenaran yang ditegaskan oleh Allah di dalam kitabnya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Wa mujma'un wa mujma'un alaihi humma hatta la yabqa majalun lil ikhtilaf Dan ini adalah hal yang ijma' yang disepakati oleh umat sehingga tidak boleh ikhtilaf di dalam hal ini. Ini bukan hal furu yang boleh diikhtilafi Kemarin kita jelaskan, istilah ditolerir apabila pada hal fu, furu, yaitu cabang. Okay? Di fikih, di hukum ada usul, ada pangkal-pangkal, ada furu, ada cabang. Di akidah pun ada usul, pangkal, ada furu. Kalau istilahnya di furu, okay? maka masih di dalam frame ikhtilaf sikapi dengan adab ikhtilaf yang bijak. Oke? Bisa jadi kau yang nggak tahu dalil yang dia ketahui. Awas. Karena begitu luas. Oke? Tapi di usul nggak boleh ada istilah di pangkal pangkal ini nggak boleh ada isti istilah. Nah kaidah ahlu sunnah dalam mentaati dan menyikapi pemerintah demikian adalah termasuk usul yang tidak boleh diistilahi. Tidaklah khilaf darinya kecuali orang-orang yang merugi atau orang-orang yang kita carikan uzur baginya karena mereka memang pantas berijtihad namun keliru dalam ijtihadnya sebagaimana para sahabat sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang keliru dalam hal ini. Ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم wahai orang-orang yang beriman maka taatilah Allah taatilah Rasul dan para penguasa yang ada di antara kalian nah, para penguasa siapa? para wali, para umara para penguasa yang ada, udah pemerintah yang ada Sebagian berkata, oh iya tapi penguasa yang mana dulu yang ditaati. Kalau begitu terus, akhirnya nggak pernah bakalan ada penguasa. Kenapa? Selalu dikritik penguasa yang ada. Oh enggak dia zalim, bukan dia yang pantas ditaati. Oh enggak dia zalim, bukan dia yang pantas ditaati. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh berbuat zalim oleh Khawarij. Dikatakan ya Rasulullah yang adil dalam pembagian. Iya kan? Anak khawatir, tahu nggak? Bahkan Rasul dituduh tidak berbuat adil. Apabila maknanya pemerintah yang harus ditaati, wali yang harus ditaati adalah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka tidak pernah kesampaian. Mereka pun akan menyalahkan satu sama lain dan mengkafirkan satu sama lain kaum khawarij itu. Nggak bisa habis Lalu mau dikemanain ayat ini? Nggak dipakai dong. Maka maknanya taatilah penguasa setelah taatilah Allah, taatilah Rasul dan taatilah penguasa. Maka maknanya penguasa apapun yang ada di antara kalian dan menguasai kalian. Tapi kecuali kalau yang diperintahkan ya adalah maksiat. Sebelah itu tidak kita taati. Sisanya secara umum tetap kita agungkan, kita taati. Ya, itu dalilnya dari kitabullah. Al-Quranul Karim. <clears throat> قال al-harbul kirmani, imam, imam al-harb. dia berkata di dalam akidahnya, allati naqalaha an jami'i salaf yang dia nukil akidahnya ini dari salaf rahimahumullah wa in amaraka sultanun fi amrin fihi lillahi ma'siyah dan apabila penguasa memerintahkanmu dengan sebuah perintah yang terdapat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, falaisa laka an tuti'ah. Maka hal di posisi sebelah situ di dalam kondisi demikian, maka kau tak mesti mentaatinya al sama sekali. keantah ruja alaihi. Namun juga bukan maknanya kau boleh berontak atasnya. Tidak juga demikian maknanya. Ya, walakam na'uhu haqqo dan tidak juga maknanya kemudian kau tidak memberikan kepada pemimpin tersebut haknya untuk didengar, diagungkan, ditaati, ditutup aibnya. Enggak, hanya karena satu dua perkara yang dia perintahkan bertentangan dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis-hadis di dalam bab ini, maka hampir sampai atau memang sampai oh, oh, oh, sifat mutawatir datangnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang dijelaskan hal itu oleh Sadruddin Al-Islami rahimahullah di dalam risalahnya Taatul Sultan, ketaatan kepada penguasa. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu saya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah ma ahabba wa karih illa an yu'mara ma'siyatin fa in umira ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Al-Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diwajibkan atas setiap muslim untuk mendengar dan mentaati pemerintah yang ada baik dalam hal-hal yang dia sukai ataupun tidak dia sukai. Kalau memang pemerintah yang perintahkan taati, kalaupun kau tak menyukainya. Ya? Illa kecuali an yu'maru ma'siyah, kecuali apabila diperintahkan maksiat. Ya? Maka dalam hal itu fala sam'a wala ta'ah, tidak ada dengar, tidak ada taat. Yani dalam bab itu, dalam kondisi itu tidak didengar dan tidak ditak hati Di bagian itunya aja yang maksi. Ya. Sisanya tetap didengar dan ditaati diagungkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kalau dia berkata, "Da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabayana." Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru kita dan kemudian kita pun membayatnya. Fakana fima afaza alaina an bayana ala sam'i wa ta'ah. Dan di antara hal-hal yang Rasul tarik janji kita atasnya, yakni kita diminta berikrar oleh Rasul adalah untuk membayat untuk selalu mendengar dan mentaati fi mansyatina wa makrahina baik dalam keadaan susah ataupun senang baik dalam keadaan lapang ataupun sempit wa asaratin alaina dan baik dalam menghadapi asarah alaina asarah maknanya penguasa-penguasa yang serakah yang merampas pada kalian hal-hal demi kepentingan pribadi ini asarah oke okay? bahasa zaman sekarang asarah korup korup. Kami janji kepada Rasul untuk selalu mentaati pemimpin kalaupun korup. Janji. Nah, qadarullah, baik terima, lumayan ngapusin dosa yang dulu-dulu. Ya. Wa alla yunazi al-amra ahla dan agar kita tidak menarik perkara ini dari ahlinya, yakni tidak menjatuhkan pemimpin yang ada. Qala sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illa antara kufran bawahan." Kecuali apabila sampai kau lihat kekufuran yang nyata yang ada pada pemimpin. Kekufuran nyata dan kau lihat, bukan dengar, bukan gosip dan kau lihat. Maka pada saat itu Rasul pun memperbolehkan, memperbolehkan bukan mewajibkan, memperbolehkan kita untuk berontak dan menjatuhkannya. Tapi tentunya dengan memenuhi syarat-syarat yang ada. Ketika memang pemimpin benar-benar melakukan kekufuran, kesyirikan, dan kita lihat, bukan kita dengar dan bukan gosip. Kita lihat emang, karau kufuran bawaan, kekufuran yang nyata, bukan kekufuran yang bisa ditakwil, yang memang istilah dan lain-lain. Awas. Dan dia memang tahu bahwa itu kufur, bukan berangkat dari ketidaktahuan. Awas. Panjang nih syarat Kemudian apabila juga memang kita siap untuk berontak. Kalau tidak, jangan berontak. Karena apa? Nanti perkara akan lebih kacau. Demikian Rasul dan para sahabat sabar di Mekah 13 tahun diazab sama kaum musyrikin yang menguasai Mekah. Iya gak? Apakah Rasul menyeru untuk memberontak? Padahal sebesar-besarnya kemungkaran dan kekufuran terjadi. Yaitu apa? Disembah batu di rumah Allah. Tapi apa Rasul menyuruh kepada pemberontakan? Nah, ini makanya dari kemarin kalau ada yang nanya Syria, Syria, Syria, Anda bilang nggak tepat, nggak tepat, nggak tepat. Kenapa? Betul, penguasanya memang kafir. Udah, kita setujui. Tapi kalau memang kesiapan kaumnya tidak ada. Tasbiyah, tarbiyah belum beres. Kaum itu belum tahu mungkin yang sunnah yang mana. Iya pemimpinnya Syiah, tapi kaumnya tahu nggak yang sunnah yang kayak gimana? Belum tahu. Belum tahu tauhid, belum mengenal tauhid. Apakah semua mengenal tauhid? Dengan baik. Atau apakah mereka bersepakat dengan satu kepemimpinan sehingga mereka jatuhkan yang ini, mereka sepakat naikkan yang ini? Tidak kan? Yang ada apa? Mereka di dijatuhin yang ini terus perang satu sama lain kelompok-kelompok yang satu ISIS yang masuk Jabal Nusrah yang masuk belum lagi yang merezim lamanya ada akhirnya ribut satu sama lain tuh jadinya fitnah Makanya kita bilang nggak tepat. Jangan Jangankan mereka, Rasul sabar dulu. Berada di bawah puasa kaum musyri, musyrikin. Dan apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba meraih kekuasaan pada mereka melalui jalur-jalur atau melalui cara-cara kafir? Supaya apa ya udah yang penting masuk dulu ke, ke, ke penguasaan nanti kita bisa mewarnai mereka. Nggak enggak ada. Karena apa? Karena cara-cara tersebut pun cara-cara kafir ditawarkan kepada Rasul. Ya Muhammad, apa kau mau menjadi raja di antara kita? Kita akan angkat kau jadi raja. Kau mau menjadi yang paling kaya di antara kita? Kita kumpulin harta kita, kita berikan padamu sehingga kau jadi yang paling kaya. Kau mau yang paling cantik di antara kita? Kita cariin, kita kawinin sama kau. Yang penting jangan begini nih, kau mengobok-obok kaum kita, memecah belah antara ayah dan anak, eh, saudara dengan saudara. Karena ada, karena agamanya emang harus dipecah belah, hak dan batil harus dipecah kalau itu mah. Jadi, ya kan? Apakah Rasul menerima? Oh iya ini peluang nih untuk berkuasa nanti kita masukin sedikit. <laughs> Kayak yang sekarang-sekarang tuh. Enggak. Demikian manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan, dan salafus soleh dalam mentaati pemimpin, pemimpin dan penguasa yang ada. Nah, masih banyak poin-poin lain yang bisa kita sampaikan dalam bab ini. Ini adalah bab yang sangat lebar dan luas. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan, Insya Allah kita lanjutkan di lain waktu. Namun karena waktu yang ada sekarang apa tidak tidak mengizinkan, maka kita sudahi dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat dipahami dengan baik. Semoga Allah bukakan bagi kita pintu-pintu keilmuan dan pemahamannya. Semoga Allah tuntun kita ke arah yang hak, ya ke arah yang diridhoinya dan jauhkan kita dari uh, pola pikir dari sikap-sikap yang keliru ya yang seringkali subhat subhat yang beredar membuat kita meyakini kekeliruan yang ada adalah sebuah kebenaran. Sikap yang ada yang sebenarnya bertentangan dengan syariah adalah sebuah kebenaran. Kenapa? Karena subhat yang beredar dan terjauhkannya kita dari ilmu-ilmu akidah sahih yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arina al-batila batila warzuqna jitinaba, wa la taj'alhu mushtabihan 'alayna fanatali al-ahwa. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته